Bukan untuk dunia kita. Negara karena itu tujuan utama Allah menjadikan bulan Ramadan ini bulan ibadah agar takwa kita meningkat. Lahallakum tattaqun. Takwa yang berarti membentengi diri Jangan sampai kita itu kena siksaan Allah Dengan melaksanakan perintahnya Dia meninggalkan larangannya Ini makna takwa Karena itu kegiatan pada bulan Ramadan yang menuju untuk akhirat kita Kenapa kaum muslimin orang hidup di dunia itu butuh bekal untuk makan, untuk minum. Di akhirat pun juga orang makan dan minum. Maka ketika kita di dunia butuh bekal, di akhirat pun juga butuh bekal. Kalau bekal kita di dunia, kita cari di dunia. Bekal kita akhirat di mana kita mencarinya? Ya, di dunia. Karena orang meninggal dunia sudah tidak punya apa-apa. Orang meninggal dunia kaya raya, kita dikubur dengan dunianya. Orang punya kedudukan, meninggal dunia tidak dikubur dengan kedudukannya. Jadi kita di dunia itu mencari dua. Pertama kebutuhan di dunia kita, yang nomor dua kebutuhan di akhirat kita. Ya, ini harus kita pahami. Hanya saja kebutuhan kita di dunia ini berapa ratus ribu tahun. Hmm. Kita di dunia butuh berapa ratus ribu tahun? 60 tahun. Ya, 60 70. 60 70. Sebagaimana sabda beliau, "Wa umat makin baina 60 wa 70." Ya, ini hanya seperti itu. Tapi kalau kebutuhan pendidikan akhirat untuk selamanya. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Mana dalilnya? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untuk dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu untuk itu lebih kekal dan lebih baik. Jadi kalau kita mencari bekal lebih banyak mana untuk mencari bekal dunia kita ini dan untuk akhirat kita mana lebih banyak untuk akhirat. Iya kan? Bayangkan kita sahur ya, kurma berapa biji dengan air. Kuat kita satu hari. Ternyata di dunia ini kaum muslimin kaum muslimah tidak banyak butuhnya. Rakus kita itu yang lebih banyak daripada kebutuhan dunia kita. Kita hidup di dunia 60 tahun membangun rumah untuk 500 tahun. Iya kan? Berarti sisa kita ya. Sudahkah kita untuk bangun rumah di akhirat? Rumah akhirat itu selamanya. Nah inilah kita semuanya disuruh oleh Allah Ta'ala untuk beribadah dalam rangka mencari bekal kita di akhirat. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Silakan cari bekal, tapi bekal takwa ini lebih bagus karena untuk akhirat. Dan juga untuk dunianya pula tapi sedikit. Untuk akhirnya lebih banyak. Dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. lahir beriman bertakwalah kepada Allah. Orang beriman tidak cukup dengan iman tapi disuruh bertakwa, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Allah mengatakan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad dalam manusia itu masing-masing memperhatikan bekal untuk esok hari. Esok hari maksudnya hari apa? Hmm? Hari akhirat, bukan hari Senin. Hari akhirat. Inilah kaum muslimin ya terutama, terutama kita sudah lanjut usia tambah hari umur kita tambah berapa? Berkurang umur kita. Nah kalau kita sudah mau mau berangkat tambah dekat dengan pemberangkatan tambah semangat kita tambah ingat tunjuk kalau kita itu mukadimah yang perlu kami sampaikan dan kita akan membahas masalah sebagaimana yang diminta oleh pengurus memperkokoh uhuah dalam menghadapi gelombang fitnah bagaimana memperkuat ruhwa itu persaudaraan karena ruhwa itu dari akun saudara bagaimana kita menjalin persaudaraan merapatkan memperkuat untuk menghadapi gelombang fitnah jadi di sini ada dua pembahasan apa itu gelombang fitnah dan bagaimana kita merajut ukhuwah benar fitnah itu artinya balak musibah ujian itu fitnah Musibah juga fitnah, asal yang Arab pula. Barat juga fitnah yang menimpa kepada manusia. Nah kita itu harus mau difitnah. Gak mungkin kita tidak difitnah. Kita harus mau difitnah. Karena dunia itu isinya fitnah. Lalu nanti kalau orang itu sudah di akhirat kan, ya di kubur, di kuburan fitnah. Cuma sedikit dikuburan itu. Di dunia fitnahnya lebih banyak. Lalu mana dalilnya kita itu harus mau difitnah? Surat Al-Ankabut ayat 1 sampai nomor 3. Ini nah, kita juga kalau mengaji. Jadi kita tidak mungkin mengelak fitnah. Tapi bagaimana kita menghadapi ketika kita difitnah? Allah berfirman Alif Lam Mim Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun Walaqad fatanna alladziina min qablihim Ala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Surat apa tadi? al Dalam satu sampai tiga. Kita berkali-kali. Alif Lam Mim hanya nah, Allah yang maha tahu artinya. Itu namanya ayat mutasyabih. Yang hanya tahu adalah Allah. Lalu Allah mengatakan ahasiban nasu ayyusrafu ayyaqulu amanna. Apakah manusia mengira menduga kita manusia? Allah menanya apakah kamu manusia menduga? Dengan perkataan amanah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah lalu dibiarkan begitu saja bahwa Islamu tidak difitnah nah. karena ayat ini apakah kita itu mengira kalau sudah beriman sudah bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah selamat segala-galanya enak tidak ada gangguan wa hum la yuftarun kalau tidak diuji, perlu diuji. Jadi kita iman kita itu perlu diuji untuk mengetes iman kita. Dengan dasar ayat berikutnya, walaqad fatanna ladina min qablihim. Allah Ta'ala memfitnah orang-orang dahulu, bukan hanya kita. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu. Untuk diketahui siapa yang benar imannya. Dan nama dua walaya nalka kadibin dan siapa yang dusta imannya, siapa yang dusta syahadatnya, dan siapa yang benar imannya. Jadi kita mesti difitnah. tak bisa. Kalau tidak mau difitnah ya bunuh diri. Bunuh diri tidak boleh. Nah, orang itu bunuh diri hukumnya haram maksudnya neraka nantinya. Nah, ini namanya ujian. Jadi kita kalau muslimin dihidupkan oleh Allah Ta'ala ya, di permukaan dunia ini semua isi bumi itu untuk manusia. Tidak ada gajah yang namanya beliau Ya tidak ada pohon-pohon yang mau menguasai manusia tidak pohonnya, hewannya, semuanya, gunungnya, batunya untuk manusia Lalu enak dibiarkan manusia tidak diuji Terserah kamu Apa yang kamu lakukan tidak Diuji Difitnah kita dengan harta Ah lupa ibadahnya atau masih berlanjut ibadahnya Nah ini maksud Allah Ta'ala menjadikan kita hidup Kita beriman ini dites oleh Allah Ta'ala Fala ya'lamanna Allahu ladina sadaku untuk oh, diketahui siapa yang benar imannya. Dan di antara mengatasinya yaitu dengan sunnah Rasulullah SAW yang sudah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad ya Rasulullah. Nah, disuruh sholat mau apa tidak? Ada musibah tetap dia sholat apa tidak? Istiqomah atau tidak? Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi, kalau kamu cinta kepada Allah, nah, bukankah kita ingin mencintai Allah Taala? Tetapi Allah mengatakan fattabi'uni beritahu kamu harus mengikuti aku maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ujian ini namanya ayat al-imtihan ayatul mihnah Orang yang beriman diuji dengan ayat ini. Fakta Fattabi'uni. Mau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW apa tidak? Jika mengikuti, ah ini namanya orang iman yang betul dia. Ya. Yakhfirkum Allah wa yakhfirkum dimubakum. Orang munafik itu juga beriman. Berucap juga syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah dan juga sholat jamaah dan paling beratnya orang munafik sholat jamaah sholat apa? Dua masa isak dan susu Jamaah Imam tetapi yang paling berat itu isak dan susu. Nah demikian itu orang mengatakan Innal munafiqina Fidarkil asfali minan Orang munafik itu ada di dalam rangka yang paling bawah sudah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sebab kalau tidak bersyahadat dia orang apa? Orang kafir. Karena tanda keislaman seseorang adalah dengan syahadatnya sebagaimana mereka Jibril pernah menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad mal Islam. Sing Islam cinta Siapa orang Islam itu dan apa itu Islam itu caranya? Beliau antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu baru dinilai orang muslim. Tapi orang bersyahadat kadang-kadang dia munafik. Mana tandanya kalau orang syahadat itu dia kadang-kadang munafik, bohong dia, syahadatnya tidak benar. Allah mengatakan, "Idza ja'akal munafiqun Qalu nash'adu inna la Rasulullah. Surat Munafikun itu. Kalau kata kepada wahai orang munafik dia mengatakan nashhadu kami. Oh bukan baik. Nashhadu inna la Rasulullah. kalau itu sama Allah. Allah mengatakan wallahu ya'lamu inna la Rasul. Allah tahu qila lakadzib Allah menyaksikan bahwa munafik itu dusta dia. Cuma bicara tok, ngomong tok, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah tapi tidak mau mengimani apalagi mengamalkan. Hanya orang munafik itu sholat tapi sholatnya malas. Wa idza qamu ila sholati qamu Ya, jadi orang beriman harus difitnah di fitnah itu diuji, diperintah mau apa tidak, kalau mau alhamdulillah. Dilarang mau apa tidak, kalau dilarang dia mau berhenti dari larangan itu. Orang ini betul-betul dia telah berhasil diuji Allah. Nah fitnah itu kalau muslimin kalau muslimat itu ada dua macam. Fitnah yang khusus ruang lingkupnya itu sempit. Dan ada fitnah yang merata, hmm, merata fitnah. Nah, ini harus kita bahas dan nanti kita bagaimana memperkokoh ukhuwah untuk menghadapi gelombang fitnah. fitnah yang khusus banyak jumlahnya. Nah. Tapi ruang lingkupnya kecil-kecil-kecilnya. Seperti fitnah. Orang itu difitnah oleh ya Allah Ta'ala diuji dengan harta dan anak. Allah mengatakan innama amwalukum wa fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu fitnah. Kita diuji dengan harta ini dia kita lupa kepada Allah Taala apa tambah dengan banyak harta yang banyak ini kita bersyukur. Orang miskin diuji tentara dengan kemiskinannya Dia tetap mencari harta yang halal atau mencuri Diuji dengan anak Dia tetap membina anaknya itu Apakah dibiarkan anaknya Tapi itu uangnya kecil Ada orang berhasil Anaknya baik-baik Ada orang punya harta diifakan bisa sabila ada orang yang punya harta, dia rusak dengan hartanya, tapi ruangannya kecil, nggak menyeru. Masing-masing. Dan ada lagi orang yang diuji dengan istrinya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwallakum. Fakhtaruhum Daerah yang beriman sesungguhnya sebagian istrimu yang kalau yang membaca ayat ini siapa? Suami. Kalau yang membaca, membaca istri, wahai orang yang beriman, sesungguhnya suamimu. Nah, sebagian istrimu dan anakmu itu jadi musuh. Inna min aswab cikum awladikum asuwan. Kamu akan dimusuhi. Tapi ruang lingkupnya kecil, kita bisa mengatasi. Ya, sampai kalau nggak bisa, memang nggak bisa diatur suami itu, akhirnya ya pasang ulu Si istri minta di depan pengadilan dipisahkan atau minta cerai. Demikian juga kalau seorang suami dia menghadapi fitnah istrinya, di musik dia masih bersabar, alhamdulillah. Kalau tidak usah cerai sudah selesai. Demikian juga dengan anak. Ini namanya fitnah. Tapi ruang lingkupnya kecil aja orang berhasil dia menghadapi fitnah anak dan juga fitnah istri. Ternyata walaupun kelain masih juga punya rumah, tidur juga masih sama-sama. Ya kurang duitnya, ya masam tapi nanti kalau sudah banyak duitnya sejumlah ini. Bisa diatasi, ya. Bisa diatasi. Nah ini tahu ya istri saya itu duitnya kurang Kasih dulu selesai aja sih. Wana macam minta itu dari duit selesai. Ruang lingkupnya kecil. Ada lagi kita itu difitnah oleh Allah Ta'ala dengan kejahatan dan kebaikan. Ya, di dunia itu kita tidak akan melihat jahat terus dan juga tidak akan melihat baik terus. Tidak mungkin kita sehat terus, satu saat sakit, satu saat sehat. Satu saat rezekinya lancar, satu saat sempit rezekinya. Mana tandanya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti merasakan matinya. Cuma sebelum matinya Allah mengatakan warna belukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelum kamu mati manusia tak uji kau, tak fitnah kau. Ini loh para maksiat, ini loh taat, ini loh yang haram, ini yang halal. Nah masih banyak kaum muslimin yang selamat. Kaum muslimin mencari harta yang ini lo pelacur, ini lo wanita yang cantik, yang salihah, inilah yang mukminah. Masih banyak kita kaum muslimin nggak menikahi pelacur lagi menikahi wanita-wanita yang muslimah. Masih selamat, jadi nggak jadi korban. Ada orang-orang tertentu saja. Diuji kita dengan sakit, alhamdulillah ada yang sabar, ada yang tidak sabar berdiri satu dua Diuji kita dengan kesehatan, ada kalanya kesehatan dibuat untuk maksiat. Ya. Ada kalanya digunakan untuk to'ah. Nah, Alhamdulillah. Ruangnya masih sempit. Nah semua fitnah-fitnah ini Bapak dan Ibu Itu bisa dihapus kesalahan kita itu dengan apa? Dengan sholat lima waktu nah, Untuk menangkis fitnah Dengan yaitu sholat Jumat dengan siang. Bukankah beliau mengatakan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang siam Ramadan dasarnya iman, dasarnya mencari pahala ikhlas karena Allah Taala, diampuni dosa yang lalu. Alhamdulillah kita kelahi dengan si istri, dengan anak, dengan suami, terampuni dengan kita berpuasa bes. Dengan sholat kita malam hari juga, man qama ramadana imanan waktu sahabat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat tarawih dan witir malam hari, dasarnya iman, dasarnya yaitu mencari pahala diampuni dosa kita malam selama satu tahun penuh beres dia mengatakan as khamsu orang yang mau sholat dengan waktu mau berjamaah wal jumu'atu ilal jumu'ati dan mau sholat Jumat sampai datang Jumat berikutnya wa ramadhan ila ramadhan dan waktu mau sedang Ramadan sampai berikutnya kafaratun lima bainahunna menghapus dosa di antara-antaranya antara dulu dan asar dihapus dosa kita dengan sholat asar antara asar dengan maghrib dihapus dosa kita dengan sholat maghrib itu dosa kecil malam yurta kabel kabariu selagi tidak dilakukan dosa besar itu ini fitnah-fitnah ya kecil masih bisa diatasi ya Buktinya kita masih banyak yang berkeluarga. Itu menunjukkan fitnah ini masih fitnah Usman kecil. Nah sekarang fitnah yang besar. Dan ini nggak bisa ya, fitnah yang besar ini ya harus dihadapi dengan dadakan yang khusus. Ya, yang mana kalau tadi dikatakan menghadapi gelombang fitnah, fitnah dari gelombang ya kamaujih yamurjul bahu kalau nanti ada fitnah yang besar seperti gelombangnya laut bayangkan kalau kapal itu kena gelombang besar keren dia bayangkan kalau gelombang gelombang yang kuat bisa naik daratan jadi tsunami nah inilah fitnah-fitnah yang perlu ada penanganan khusus Di antaranya fitnah perpecahan umat. <coughs> Itu fitnah yang besar. Dia mengatakan sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku ini akan pecah belah menjadi 73 golongan. Ini mesti terjadi Nah ini fitnah yang susah ini, yang sulit. Dikasih makan belum tentu sembuh fitnah ini. Lain dengan orang lapar, itu fitnah yang sempurna dengan makan. Haus fitnah sembunya dengan minum. Pemuda fitnah sembunya dengan menikah. Nah umat ini berpecah menjadi 73 golongan. kulluhum finnar semuanya merasakan neraka dulu illa wahidah kecuali satu yang satu disangka satu orangnya apa satu golongannya hmm? satu kelompok yang pecah belah menjadi 72 kelompok nah satu kelompok ini dikeruyuk tahu dikeruyuk ya diserang oleh 72 ini. Mereka itu orang Yahudi apa Nasrani 72 ini? Orang Islam. Jadi kalau ada kajian di demo ya itu tujuh. Salah satu di 72 itu. Nah, ini fitnah. yang iya, memfitnah. Orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sudah khatam Quran mana cara untuk mengatasinya? Hilang kepada Allah kita pahami. Berpegang dengan sunnah di fitnah dan bertara dihadapkan musuhnya 72. Nah, kalau kintil orang ini orang berpegang kepada sunnah dan diuji bukan bukannya kita Rasulullah SAW sudah diuji mau dibunuh tak berhasil disantet disihir oleh orang Yahudi diracun akan ada sebagian nabi dibunuh sebenarnya bisa kali yang lain yang membunuh orang-orang yang punya kita dari kita orang Yahudi orang Nasrani ya ini adalah fitnah ini fitnah itu besar karena yang satu dikeroyok oleh 72 Nah yang satu itu apa? Ma'ana alaihi yauma wa ashabi. Yang satu yang selamat tidak masuk neraka ini adalah orang yang mengikuti sunnahku. Sunnah siapa itu? Rasulullah SAW. Yang nomor dua washabi sunnah sahabatku. Kalau antum, kalau kita semuanya tidak mengikuti sunnah ini, kita akan memfitnah orang, nggak tahu orang. Tapi kalau kita penting satunya akan dikerui oleh orang. Pilih yang mana yuk? Dikerui. Eh? Dikerui. Dikerui saja nggak apa-apa. Menang saja. Kita maunya tidak dikerui kan gairah enak kan dikerui. Ya. Tapi itu sudah sunatullah begitu. Nah, seperti orang harus sakit. Ini memang kita tidak mau sakit, tapi suatu saat kita muncul Allah Taala sakit. Ya, ini perlu. Nah, ini namanya gelombang fitnah orang Islam tukar karo orang Islam. Orang Islam melarang orang Islam masuk masjidnya. Orang Islam melarang orang Islam mengadakan kajian. Nah ini dengan apa kita melawan mereka ini? Dengan demo, kalah kita untuk 72. Kita satu, yang ke-72 yang satu, Inilah bagaimana kita mencari solusinya. Ya, ini ber, ini masih perpecahan pertama. Jadi fitnah yang besar itu adalah fitnah perpecahan umat. Jadi perlu penanganan khusus. Yang nomor dua, fitnah umum juga. Fitnah para ulama jual agama. Lu, ini agama dijual. Padahal kebutuhan pokok kita umat ini butuh ulama untuk menyirami umat. Gak nah, kok ulamanya melalui agamanya dijual. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Badiu bil amal fitanan katitoin lailil mudrim. Hari ada beliau, hei umatku, cepat-cepat kamu beramal. Makanya beramal soleh. Sebelum datang fitnah, fitnah itu bagikan gelap gulita yang besar-besar. Bayangkan kalau kita itu kena gelap, apa yang kita lakukan? Hati kita merasa gembira, bersenang. Hah? Jam 12 malam listrik mati semuanya. Senang apa gembira kita? Hah? Ya, kok saya sedih loh. Eh kan kita di masjid kan, penuh semuanya gelap, mau berdiri nabrak, ya, duduk diinjak, nah kita kan berteriak atau kan berteriak. Karena nggak tahu jalan. Dan nah, akhir zaman akan seperti itu. hanya kegelapan-kegelapan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan yusbihu mu'minan wa yunsi kafiron. Paginya beriman, sorenya sudah kufur karena besarnya dasarnya fitnah. Masuk masjid ketemu orang yang berilmu, alhamdulillah sholat. Di luar ketemu orang yang tidak berilmu, ayo sama. Nah, ya. Karena promosi dakwah itu banyak sekali yang masuk masjid beriman keluar sudah kufur lagi wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun sorenya beriman paginya sudah kufur lagi kenapa ya biu dinahu biharadin minat dunia karena para ulamanya menjual agamanya mana meninggalkan agama ini untuk mencari atau ambisi urusan dunia ini kita besar Mas, masyarakat butuh orang yang alim untuk mengambil kajian yang ayo ikut saya nanti saya kasih duit nah ini musibah solusinya apa kata ilmu bil amal segera kamu beramal ya ini juga fitnah Mestinya orang mencari ilmu, dia mencari dunia. Dan mencari dunianya orang yang bodoh lain dengan mencari dunianya orang yang pintar. Kalau orang dia full alim tahu dalil mencari dunia dalilnya kalau tanah kalau nabi dunia kena. Makanya berapa banyak orang dipuji oleh Pak Yai dikasih selembar satu kertas disuruh membeli 5 juta buat duitmu tukar ini <clears throat> kalau bapak ibu gitu ingin selamat kebal ya adanya yang pedas dengan besi kasih azimat masukkan sapu lebih baik daripada mencuri orang mencuri orang orang ngapusi nggak pakai dalil tapi ini pakai sorbanan pakai kopiah berumah Ah, saya ini nanti mau gimana? Saya dapat duit banyak sekian banyak bahwa bawa yang Ayat ditulis seperti lipat letakkan di atas sokong. Duit habis manusia duitnya. Nomor berapa yang keluar kembalinya kepada orang yang dianggapnya punya ilmu. Mau memilih sesuatu gandeng dengan orang punya ilmu. Iya video resor kepilih. Ini musibah. Musibah. Ya, ini nomor dua. Nomor satu tadi apa? Perpecahan kaum bos. Orang gelap kumpul tapi nggak wadah di media. 73, 72 tadi yang mencari. Yang satu nomor satu. Nomor tiga, kelompok yang besar. Munculnya para dai penyesat umat. Du'atun ala abwa jahannam. Ya. Nanti akhir zaman akan ada du'atun para dai mengajak orang ke neraka. Man ajabahun qadhafuhu ila nar. Siapa yang mengabulkan, menerima dakwah dan para dai ambang pintu neraka jahanam, dia akan dimasukkan ke neraka pula. Sahabat Hudzaifah bin Yaman menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sinten niku wahai Nabi?" Para dai sing ajak-ajak dan rokok niku. Bisa bekerja orang ini? Enggak bisa ya? Bisa. Ya. kemarin taklim itu bandoli ojo wetok. Jadi harus pakai bahasa Jawa. Wahai Nabi siapa ini? Siflana man haula sifurlana Wahai Rasulullah selalu jelaskan kepada kami ada yang mengajak orang ke neraka jahanam itu ciri ciri gimana? Jawabnya beliau hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Katanya Rasulullah SAW mereka itu kulit kalimatnya golongan kami. Kulit kulit kami golongan. Al Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan mereka itu juga orang Arab pinter dalil. Hmm. Fitnah yang besar ini itu bukan fitnahnya istri dengan anak, istri dengan suami. Bukan fitnahnya yaitu orang tua dengan anak. Ini fitnah menipu. Dan para da'i yang menyeret manusia gerak ke jalan itu jumlahnya bukan satu. Karena beliau mengatakan doa pun pirang-pirang da'i. Banyak da'i itu jangan taksir. Lalu bahasa Arab akan Bermuncullah kerusakan kalau Ta'ala Allah Nabi Tapi menyesatkan umat nah, Umumnya orang tidak tahu Oh sudah berdalil kok Fasik baca Qurannya Pinter akal hadisnya Lalu dia mengatakan Wa yatakalamuna bi al-sinatina para dai yang mengajak manusia ke neraka ini berdalil dengan biarsinatina dengan bahasa kita bahasa Arab dengan Al-Quran dengan hadis nah ini ibaratkan orang untuk meneliti mana dai sunnah dan mana dai neraka sama-sama menyampaikan apa tadi dalil sama-sama orangnya berkopiah Ya. Jadi ini ini akhlak yang besar. Lihat di televisi usul neraka itu nggak ada yang ngomong orang Islam. Mari kita satukan agama ini kita toleransi, kita mengatakan orang Yahudi itu muslim yang bicara orang muslim yang sudah bertitel bukan nyalir suket bertitel profesor, doktor Kiai Haji dan lagi nanti di belakangnya ini kami sampaikan karena dulu ada artisnya ya fitnah itu yang besar sudah berapa tadi? tiga fitnah kelompok khawarij yang mengkafirkan orang-orang muslim melakukan dosa besar jadi kalau orang pernah mencuri, pernah korupsi, kafir. Harus dipulihkan Tidak boleh memimpin. Nah orang khawarij itu agama apa? Nasrullah apa Yahudi? Agama Islam. Ya kalau Quran baca Quran. Oh. La yujawizu kalau tapi nggak sampai di hatinya. Cuma kita golongkan top. Mereka sholat sholatnya khusus Para sahabat sahabat meri dengan sholat mereka. Mereka sederhana urusan bajunya. Dan mereka siap, siap Nabi Daud. Tadi apa kata Rasulullah SAW? Hum yaktuluna ahlal iman wa yata'una ahlal awza. Mereka itu menyembelih orang-orang ahli sunnah mereka membiarkan orang yang tak patuh fitnah di atas fitnah akhirnya hidup kita itu diajak kepada Allah Ta'ala gelombang fitnah bukan bunga gelombang cinta Karena kita dulu juga ada kan fitnah bunga gelombang cinta habis selesai duitnya ini gelombang fitnah sehingga sekarang banyak orang-orang mengaku dirinya muslim, pimpinan kita kafir, bolehkan Didirmu pemerintah, dibuka kesan-kesannya lewat internet, lewat koran, lewat Facebook, lewat WA, digoncang pemimpin itu. Bayangkan kalau orang nyupir mobil kan, goncang mati kabel di dalamnya. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mentaati pemimpin yang sah mereka pemimpin yang pernah korupsi pernah berzina kafir haus dihuni nah ini juga fitnah mereka juga sama ya celananya cingkrang pakai jenggot oh kaki yang pakai jenggot ya tapi dia tidak kuat campur aduk bingung kita ya kita jelaskan dulu macam itu nah orang kelompok khawaris ini yang dituju pemerintah bagaimana digulingkan karena mereka menganggap di dunia ini tidak ada pemerintah yang muslim karena pemerintah yang muslim harus bersih dari dosa inilah sering terjadi demonstrasi ya di Timur Tengah pemimpin yang digoncang di Mesir, di Syria, di Libya, di Jazair, yang lainnya di Irak. Fitnah yang mengebom orang Muslim dulu. Padahal Islam nggak menyuruh kita untuk ngebom. Fitnah yang berapa lagi? Lima sekarang. Lima. Lima lima sekarang ya? Ya, ya? Iya. Iya. Kelompok Syiah. Orang Syiah itu menamakan dirinya Nasrani apa Yahudi? Orang Islam. Tidak mau dikatakan Yahudi Nasrani. Ya sholat, ya baca Al-Quran, ya pakai jenggot. Apa prinsip mereka? orang Syiah selagi pimpinan negeri itu bukan dari golongan sahabat Ali harus digulingkan. Oh, seperti itu. Ini fitnah. Ya. Pokoknya di dunia ini pemimpin harus dari golongan sahabat Ali, golongan anak Husain, radhiyallahu kalau tidak, kenapa menurut mereka imam harus jadi mereka dan imam ini maksum setara dengan Rasulullah SAW. Kalau mereka jadi imam boleh membuat ayat, boleh membuat hadis, boleh berbuat apa katanya karena apa karena karena maksum terjaga dari kesalahan. Ini yang ayat di mana-mana Syiah. Cara mengatasinya kalau Syiah gimana? Ah, saya tahu? Kalau tes darah gampang, banyak di rumah sakit. Tes gula sekarang, linepso sudah selesai. Nah, gimana nih tesnya ini? Tanya saja gimana dengan sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar. Oh itu adalah tauhid. Nah, itu Orang yang selalu mencaci para sahabat kalau bukan kelompok kuwati ya juga kelompok syiah. Nah ini fitnah. Ya. Sudah fitnah seperti itu ditambahi lagi. Belum lagi orang kafirnya, orang Yahudinya dan Nasraninya. Yang Allah mengatakan walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kepada Nabi orang Yahudi dan Rasul ini sampai mereka sampai kamu mengikuti agama mereka. Nah ini fitnah yang besar. Itu fitnah yang besar. Nah sekarang bagaimana caranya kita menghadapi semua fitnah itu? Fitnah perpecahan umat, ya, fitnah pula tadi apa tadi banyaknya para jahil yang menuju ke neraka fitnahnya banyaknya para ulama yang ingin jadi kedudukan ingin cari duit fitnahnya pula yaitu apa tadi kelompok uang kelompok sih dan ini bukan satu seluruh dunia Sekarang ditarik kita dihadapkan ujian. Gimana solusinya? Nah, kita umat Islam harus bersatu. Harus memperkuat ukhuwah. Apa tadi ukhuwah itu? Persaudaraan. Nah, kita jalin, kita kokohkan, kita kuatkan persaudaraan dengan apa? Dengan makan yang enak? Nah, bisa setiap hari kita sudah makan enak. Jangan hiburan sudah banyak hiburan. Gimana kita kokohkan? Kenapa kaum muslimin pecah belah menjadi 70? Tidak. Yang 22 memusuhi yang satu ini. Gimana kita untuk mempersatukan mereka ini? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau kita mau mengumpulkan orang untuk menyerang Khawarij um, kadang-kadang saudaranya sendiri masih pro dengan Khawarij mau menyerang orang muslim masih banyak orang muslim yang berbuat sih bingung kita maka solusi yang pertama untuk memperkokoh kuat, dengan apa? Dengan iman. Kalau dengan golongan nggak bisa. Kalau orang itu sudah pecah menjadi dua, mesti dirinya menganggap apa? Golongannya yang menganggap paling jelek apa paling baik? Paling baik. Yang baik? Jelek. Kalau baik mesti dari kampung aja satu. Nah, nah kita dilarang berpecah belah. Allah mengatakan, ya, wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa tafarraqu ayo kita itu pegangan dengan tali Allah maknanya Al-Quran dan Sunnah dan jangan berpecah belah itu solusi jadi mempersatukan dengan Al-Quran dan Sunnah mempersatukan dengan akidah ya kalau kita sudah akidahnya sama, menghadapi musuh sama. Tapi kalau yang kita ajak untuk bersatu masih senang ke dukun, yang satu lagi masih memelihara azimat, yang satu lagi masih manggil-manggil orang yang mati nggak bisa bersatu. Yang persatuan sepak bola, kelai apa tidak? Kelai kalau kalah dilemparin rumah orang. Ya. Jadi pertama untuk mempersatukan umat ini harus dengan iman dengan dalil ayat innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Orang mukmin saudara, jadi Allah Taala menilai innamal mu'minun bukan innamal muslimuna. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu harus bersatu bersatu di atas tauhid, di atas iman. Ya. untuk memperkokoh persaudaraan. Berarti kita memulainya untuk berdakwah, untuk menuntut ilmu. Ayo orang-orang tetangga ini kita ajak mengaji. Kalau sudah mau mengaji, mau sholat maghrib tiga rakaat. Ya, tarawihnya sebelas rakaat. Eh, puasanya jatuhnya pada bulan Ramadan. Ketika berpuasa ikut pemerintah dengan Bilal. Harus satu. Ya. Ini caranya. Jadi untuk merajut kuat imannya <coughs> ayo kita datangkan, ayo kita kumpulkan, kita kasih kasihan Bukan jangan di masjid dibawakan berita, Masjid itu bukan untuk orang, untuk Al-Quran. Jadi kan naik di mimbar, kola lupa'ala, bukan kola orang kola fulan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang dia mengatakan fa'inna khairal hadisi kita paling banyak bicara kitab Allah tidak mungkin salah dan Allah mengatakan fadakir bil Quran Ingatkan orang itu ilim ngomong kalau gak salah tolak. Ingatkan mereka itu dengan Al-Quran. Jangan diingatkan politik, pusing malah kita. Kalau kita membaca di YouTube, ya, uh, perang terus. Yang dikarang pemerintah terus mau direk mau terus. Ya mereka membongkar tapi tidak ada solusinya. Tapi kalau kita baca Al-Quran Allah mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang hatimu. Kita nah, itu karut karena apa yang dibaca internet, yang dibaca koran, yang dibaca berita, yang dibaca televisi. Bingung kita katanya si Quran begini, katanya si Quran begini. Kalau Al-Quran kita baca satu macamnya. Nah, ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu untuk merajut ikhwah Bagaimana menjadi ikhwah yang mukmin? Innamal mukminuna ikhwah. Berarti dibutuhkan orang itu kumpul untuk menuntut ilmu. Sampai kapan dia terserah sampai Allah menentukan tak ada. Karena umat mesti kerja benar, kita disuruh bersatu. waktu Waktasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan ilmu itu kalau muslim itu puncaknya kebahagiaan ilmu itu pemersatu ilmu apa pemersatu itu? Eh? ilmu ilmu tauhid tauhid itu namanya wahatali wahid itu kita yang menyatukan ilmu Al-Quran ilmu sunnah ini ilmu yang menyatukan bayangkan kita bisa bersatu berkomitmen bukan karena budaya bukan karena organisasinya orang organisasinya orang Bukan karena kelompoknya orang, tapi karena ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, makanya kita itu diatur oleh Allah Taala dengan puasa. Seluruh dunia kita puasa bukan hanya orang Arab. Lihat itu persatuan dalam Islam akan terwujud dengan as-sunnah. Jadi kita jangan menggarap persaudaraan selain Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin wujud menggalang persaudaraan dengan orang Hansaj tempur dengan orang Hansaj itulah seperti orang Yahudi wa qalatil yahudu laisatin nasara ala nah, orang Yahudi bicara orang Nasrani enggak ada baiknya wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai orang Nasrani mengatakan orang Yahudi itu jelek masing-masing mengaku baik sendiri bagaimana baik hubungan dengan wadah Ayat itu dihubungkan dengan iman. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik kamu itu di sisi Allah Taala yang paling takwa, bukan yang paling banyak kelompoknya. Nah, inilah musibah yang harus kita pahami. Merajut ikhwah, mengokohkan ikhwah dengan ilmu. Bayangan kita masuk di dalam masjid ini nggak ada hubungannya dengan keturunan beda-beda, kita suku beda pula, bahasa mungkin beda pula. Ya. Kalau kita bersatu dengan inilah masing-masing rumahnya Allah. Kita sholat Allah yang memerintah. Serta tiga rakaat beliau yang memberi petunjuk, menuntun kita. Bersatu kita. Bayangkan kalau umat Islam bersatu puasanya seluruh dunia kuat kalau Islamnya hari rayanya bersatu kuat kalau muslimin. Tapi kalau sudah hari rayanya dua kelompok, melihat sultan hari raya kapan? Besok dia hari ini sakit lah. Gimana mau bersatu? Loh kenapa nggak besok saja? Loh kenapa kamu nggak sekarang saja? Patuh. Ya itu contoh yang Seperti ini masih digandoli. Tahu digandoli ya? Allah mengatakan waqtasimu bihablillah jami'a wala tapi mereka kami nggak mau bersatu kami harus pecah belah nah, dengan alasan kita supaya bisa saling cor-coran saling menang menang dan itu taktiknya Belanda untuk menghancurkan kaum muslimin para sunan para kiai dirusak oleh orang Belanda dibunuh Sampai sekarang juga begitu. Makanya kalau kita supaya tidak diatur dan tidak mengadu orang kembali kita bersatu di atas Nah, bersatu di atas iman. Sumber kita Al-Quran, sumber kita hadis Rasulullah SAW, sumber kita keterangan para sahabat. Bersatu kita. Nah, ini untuk mengokohkan saudara. Ya. Ini solusi. Pertama bagaimana orang menuntut ilmu karena ilmu ini merupakan bekal utama pertamanya bekal yang Allah berikan kepada siapa? Hah? Ya, ya. Kepada para anbiya. Allah Ta'ala memberi bekal kepada Nabi itu bukan harta yang banyak seperti Fir'aun, tidak. Tidak memberi bekal kepada para anbiya seperti Namrud, tidak. Dibekali oleh dengan ilmu dan amal soleh. Musuhnya orang yang berkuasa di dunia, musuhnya orang kaya. Tapi siapa yang menang? Fir'aun apa Nabi Musa? Ya kenapa Nabi Musa itu nggak punya senjata untuk menang? Kohun ya Haman yang lainnya itu sudah temannya Fir'aun Fir'aun membuat pernyataan setiap anak lahir laki-laki bunuh tukang sikirnya ribuan ya perdana menterinya dan juga yang lainnya aman dan juga menteri ekonominya kau lukuka lalu nah, Fir'aun itu cuma Nabi Musa padahal Nabi Musa itu gak iso nyekel rudal kenapa menang ya Fir'aun itu mati dibunuh oleh Nabi Musa atau kan Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun Hah? Itu dayanya loh. Dikejar, Nabi Musa dikejar oleh orang dikejar. Bulat laut. Allah mengatakan, pukulkan tongkatmu. Tak tenggelamkan Fir'aun ini. Ini yang kadang-kala yang tidak dipikirkan oleh kita. Kita itu takut dengan besi. Takut dengan huda. Tidak takut dengan Allah. Nabi Muhammad SAW sudah diancam Bunuh dibunuh, diracun, dikendang. Tapi Allah menolong karena Allah berjanji ya ayyuhalladzina amanu in yang suruh. Hai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah akan aku tolong. Jadi kemenangan kaum muslimin bukan karena fisiknya yaitu tulangnya baja, ototnya kawat, ya kemudian dagingnya lumbu kulitnya sen bukan itu sama karena dia seperti kita kul anak-anak basarun mislukum tapi menang karena imannya kepada Allah takwanya kepada Allah nah, ini keimanan kita dan ketakwaan kita di kaum muslimin yang belum meningkat waktunya sholat masih di dibuka iya yang terjadi bengkel sudah hanya ala sholat hari sholat panggilannya Allah masih juga di bengkel yang kerja hanya ala sholat masih kerja gimana kita mandi kalau ada Allah Ta'ala jadi persatukan umat ini dengan menuntut ilmu syariah nomor dua dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Ketika kita sudah tahu ini haram, ayo ditinggalkan. Kalau kita tahu itu wajib, mari kita kerjakan. Wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang diperintahkan oleh beliau maka kerjakan dan apa yang dilarang mari kita tinggal. Ini konsep dua karena manusia itu beruntung di dunia itu salah empat. Wal asri innal insana lafi khusr di masa kapan saja masih mesti rugi innalladzina amanu sudah beriman hanya orang berilmu wa amil salihah dan orang yang beramal ini cara untuk merajut ukhuwah perkokoh orang Islam dengan ilmu ayo kita kokoh persaudaraan Islam itu dengan amal soleh bayangkan kalau kaum muslimin setiap lima waktu begitu masjid takut orang kafir karena janji Allah akan menolong. Dan suruh yang suruh. Makanya bangsa Arab itu mau dihancurkan dulu oleh orang-orang kafir karena apa? Sholat jamaknya paling kuat. Orang awam supir kan biasa supir sana itu sini itu subhanallah. Kemarin itu ada yang pasar umroh nyetar mobil itu kan. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, ya ya astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Keren. Ketika mau berceramah dan astagfirullah, astagfirullah. Allah yati semoga Allah beri petunjuk, bukan mencari mati. Nah, dengan supir itu kita marah-marah kita. Nah, supirnya itu sudah bertauhid dia. Waktu sholat kita belajar sholat dulu, berhenti dulu. Ayo kita sholat. Supirnya belum lagi orang anaknya. Nah, ya. Tanya yang benar sudah supir di Saudi. Walaupun dia marah-marah tetap di waktunya sholat sholat mereka. Mulai satu nasihat astagfirullah, Ketika sampai di rumahnya Alhamdulillah bukan karena saya yang paling pintar, murkir bukan. Itu masih syukur. Makanya banyak orang Saudi, orang awam itu datang di Indonesia ingin bantu masjid, nggak ada hubungannya mencari ilmu istri yang lainnya tidak, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Tanya juga, kenapa? Dia ingin bagaimana membantu saudaranya. Kita dibangun masjid, belum bangun masjid satu tahun belum tentu selesai. Tapi rupanya tiga bulan selesai. Masih kalah kita di dengan akhirat kita dibandingkan ya dengan urusan dunia kita. Hendak kita satukan umat itu yaitu dengan pertama bagaimana kita ajak mereka untuk menuntut ilmu syar'i dan nomor bagaimana kita ajak untuk beramal selain mari sholat jamaah. Nanti kalau orang Islam itu sudah mau bertauhid dia menolong bukan kita, yang menolong Allah. Allah mengatakan wa ma ramaita id ramaita walakin Allah ramah. Bukan kamu wahai Nabi yang melempar orang kafir sampai dia mati tapi Allah yang melemparnya walakin Allah Roma bayangkan perang Badar jumlahnya kaum muslimin 300 jumlahnya orang kafir berapa? 1000 loh yang menang itu tuh yang 300 perang Badar itu pada bulan Ramadan puasa merebut kota Mekah pada bulan Ramadan dia berpuasa puasa lanjutan oleh Allah Ta'ala Ya, dengar ibadah kaum dengan Allah akan menolong. Ya, jangan takut dengan bahaya itu, ancaman ini, ancaman itu. Takutlah dengan ancaman Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in ini Kamu jangan takut manusia. Iya. Manusia saling manusia kenapa kita takuti? Takutlah kamu kepada Allah. Ingun kuntum mu'minin kalau kamu itu orang yang ber jadi orang beriman bukan takut ya ancaman manusia. Memberinya takut kalau Allah yang menyiksa. Siapa yang bisa menolak siksaan Allah? Berikutnya kalau muslimin, kita rajut ukhuwah ini bagaimana kita bersatu untuk mendalakan tauhid. Setelah kita berilmu, ya, kita amalkan ilmu itu, lalu bagaimana kita bersatu berdakwah tauhid? Berdakwah tauhid itu maknanya mengajak manusia, ayo kamu ibadah kepada Allah. Nah ini dakwah. Jangan ayo kamu ikut saya, ikut golongan saya. Pecah nggak bisa kumpul mas-mas punya golongan. Tapi ayo kita kepada tauhid itu dakwah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li Berilmulah kamu wahai Nabi. Pertama ilmu yang kamu adalah tauhid. Kita ajak, mari kita ibadah kepada Allah. Waktunya sholat, sholatnya siang-siang. Ini dakwah yang berbarokah. Dan dakwah yang dibutuhkan umat. Ya, dibutuhkan oleh umat. Gimana kita mengajak orang, jangan diajak, ayo ikut saya, jangan. Ayo ikut sunnahnya Rasulullah Karena beliau mendakwai kita harus bertauhid dulu. Kalau kita tahu berjalan di dalam oleh Allah pasti di dalam Allah karena itu sudah jadinya Allah Taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan bersungguh-sungguh membela ketauhidan kami aku akan tunjukkan nah, ini jadi kita jangan takut dengan dua nanti sekian tahun lagi kita akan menjadi ini atau menjadi itu kayaknya kita tahu tahunan goib saja yang kita pikirkan sekarang ini ada beberapa sekian tahun lagi dulu saya dulu umur 19 tahun dikirim oleh Pak Nasir Dewan Dakwah itu ke Kalimantan Barat point perbatasan Serawang Waktu itu dikasih buku panduan tahun 2010 Indonesia akan jadi Kristen semuanya perlu diadakan dakwah ke sana kemari. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang 2007 2017 masih banyak orang Islam ya. Nah kita itu kadang-kadang di Surabaya dia anak PK ini ngamuk lagi. Winya kan nanti akan apa itu masih ini kita sampai pada Allah bagaimana kita menjadi orang yang ibadah Fir'aun barang tentangnya duitnya habis Allah wariskan kepada Nabi Musa ya. Nabi Nuh ya semua orang ditenggelamkan oleh utara kecuali Nabi Nuh dan kita oleh dirinya sejarah ini jarang kita baca kita itu takut dengan besi yang takut dengan orang gimana itu takut kepada Allah Fattakullah takutlah kamu kepada Allah. Ini harus kita tanamkan kepada Allah. Kalau kita bela sama Allah Taala, Allah akan bela kita. Jadi kita bela sama Allah Taala dengan ilmu, dengan amal soleh, dengan dakwah sun, nah dakwah Allah Karena Allah mengatakan, untuk ila sabili Rabbi. Serulah mereka itu kepada jalan Allah Taala bil khidmati wal mau'izatil hasanah wa jatilun billati yahsan dengan cara ilmu dengan cara mau'idah dengan cara menyampaikan menjawab subhan mereka ini caranya para ulama dulu ya. Jadi kalau eh, muslimin kalau kita baru para nabi sahabat dulu itu bukan orang-orang yang paling banyak hartanya menguasai negeri tidak justru Allah mengutus utusan yang mana saat itu dikuasai oleh kafir. Ya, Nabi Musa diutus menghadap kepada siapa? Fir'aun. Nabi Ibrahim diutus menghadap raja siapa? Namrud. Rasulullah SAW diutus ketika orang kafir dikuasai ketika negeri Mekah dikuasai oleh paman-pamannya yang kafir ini berarti kita masih lumayan, kita hidup masih banyak saudara kita kaum muslimin. Rasulullah SAW berdakwah sendiri belum ada orang masuk Islam. Masuk Abu Bakar radhiyallahu masuk Islam. Masuk anak kecil Ali bin Abi Thalib, masuk kuda, masuk pula istrinya Khadijah. Subhanallah. Dengan dakwah lisan banyak manfaatnya. Tidak membahayakan umat karena dakwah dengan ilmu memberi kesempatan orang untuk berpikir. Tapi kalau dakwah dengan penggal kepala, apa kapan dia punya kesempatan? Ya, ini caranya untuk memperkokoh persaudaraan kaum muslimin. Mari kita bina dengan ilmu, ayo kita bisa beramal soleh, ayo kita serahkan dakwah kita dakwah sunnah, bukan atas nama apa tapi atas nama Allah, atas nama sunnah. Kemudian kita hendaknya bersabar atas musibah. Karena kita mesti harus diuji. Ya. Jangan sampai nanti kalau jual Allah dikatakan teroris lah daripada saya nanti kena tangkap, kena penjara, lebih baik saya tidak berdakwah. Oh, susah. Ya. Gimana rasa takut kita kepada Allah Taala? mereka mengadakan penelitian dari pemerintah itu, itu kewajiban mereka. Biarkan mereka. Dan tanggung jawab pemerintah maka untuk mencari yaitu bagaimana negeri itu tetap aman. Siapa kelompok kuat, siapa kelompok radikal. Tapi kalau kita dituduh tidak mengapa dituduh itu kalau terbaik tetap baik. Ya, kita jangan takut tujuan Alhamdulillah Allah Ta'ala menjaga hambanya dari iman Itu simpulan nanti teroris Kita dulu waktu di ngaji dekat di mana itu eh, Dari perbatasan Trenggalek Ponorogo Diperkirakan nantinya di ujung itu Dipuri ya. Wah nanti kalau datang saya mesti nanti jimbo Mesti bawa Bom ini Alhamdulillah sekarang kita tahu nggak ada apa-apa. Pulang sendirian. Itulah tempat dan ibu perlu kita kami kita harus bersabar. Wa innallaha maas Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong hamba yang bersabar Menolong hamba yang beriman, Menolong hamba yang beramal soleh Menolong hamba yang berdakwah Konsepnya Wal asri innal insana lafi husn demi masa semua manusia rugi illa tidak aman yang tidak rugi dunia akhiratnya oleh berilmu wa amil salihat dan orang yang beramal saleh wa tawasaw bil haqqi dan orang yang berdakwah sunnah wa tawasaw bis sabri dan orang yang berwasiat dengan kesabaran ada berita ada ini kita jangan cukup dulu jangan pertindak dulu disaring dulu berita ini ya Ya nah, tindakan-tindakan tertentu bersabar dulu kita teliti. Orang bersabar pun dipuji oleh Allah Ta'ala Semua para nabi diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala karena kesabarannya Tidak ada para nabi yang tidak difitnah Semua para utusan difitnah Mau dibunuh yang lainnya Tapi karena bersabarnya Dan tetap memohon kepada Allah Ta'ala Tetap langsung berjawab Allah yang menolong Wallah Ini nanti saya itu mau Talim di Surabaya bagian utara sini ya jadi nanti kita akan yaitu mungkin taklimnya cukup seperti ini akan saja dulu beberapa pertanyaan tapi nanti jamaah bisa tetap di sini ya ya daripada mencari jalan-jalan di masjid itu banyak Allah baca Quran berdoa Bagaimana perbedaan ujian dan azab? Ujian itu ya namanya ujian. Kalau adab itu di orang kafir. Kalau ujian itu orang kafir adab, Sakit untuk orang kafir adab, Untuk orang beriman sakit menghapus dosa. Untuk orang kafir, orang miskin Orang iman dapat pahala dia akan kesabarannya. Ya, bedanya ada dengan bedanya ujian. Semua orang mukmin diuji oleh Allah Taala dengan kesakitan, ya, yaitu kekurangan rezeki, ya, anaknya rewel, istrinya rewel, suaminya rewel. Ujian itu bukan malah. Ya, seperti orang, seperti anak ketika ujian. Ya, kalau dia bisa menjawab, alhamdulillah berhasil sekian. Tapi kalau tidak bisa menjawab karena dia tidak berilmu sebelumnya ya dia rugi. Wallahu Kalau tulisannya saran itu bisa baca ini tulisannya coba ini bisa membantu membaca. Nah ini jelas saya baca dulu Dalam kaidah fikih perkara usul harus sama Perkara furu boleh beda Apa benar beda Ya dulu usulnya Kalau usul masalah tahu veteran dengan furu Furu itu adalah masalah Usul ibadah ya. Jadi masalah uh, dalam masalah urusan dunia usulnya bagaimana seperti khamar menurut asal haram maka semua yang sifatnya memaklukan hukumnya haram kembali pada turunnya jadi kita lihat dulu apa yang maksud mereka usul dan turut di sini bisa dilihat dalam kuat al-fikihiyah usul fikih misalnya keluar dari materi bagaimana hukum mendoakan orang mati dalam keadaan tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak boleh karena orang tidak sholat kafir mana dalilnya bunyal Islam ala khamsin Islam dibangun dengan lima syahadat, sholat, puasa, zakat, haji kalau haji enggak, enggak pernah haji karena belum mampu enggak Gak sholat kok belum mampu siang kalau dia tidak siang karena sakit menau tidak mengapa teruntung karena Allah mengatakan faman kana minkum dan aw ala safarin iddatun ayam. Tapi kalau tidak sholat tidak tahu wudu. Kalau tidak sholatnya karena kira memang tidak kena hukum. Tidak sholatnya karena belum balik tidak kena hukum. Tidak sholatnya karena lupa, karena lupa lupa. Tapi kalau kita terus sholat, tidak sholat karena ada bulan, karena melahirkan, ada ujungnya. Tapi dia sehat tidak sholat ya, maka ketika meninggal dunia tidak perlu disolati. Keempat, kan tidak sholat meninggal dunia tidak sholat. Dia sholat meninggal dunia di sholat. Karena orang sholat berbuat baik di dunianya. Ketika mati dia tidak bisa sholat, kita doakan. Karena sholat itu berdoa. Ketika dia sudah tidak bisa berdoa karena meninggal dunia, kita doakan. Ketika dunianya dia bisa berdoa, ya silahkan dia berdoa. Ya, jangan menggantungkan saudaranya untuk mendoakan. Karena doa itu kebutuhan masing-masing manusia. Allah Apakah seorang ustadz yang men, apa itu men, ini gimana? Merket apa ini? Baghdad dalam ceramah kemarin itu. Eh? Oh, apakah seorang ustadz yang mentarget harga dalam ceramah? Belum ceramah kok ditarget. Loh, ilmu kok ditarget kalau ini rumah targetnya berapa? Betul. Maka Allah mengatakan amtas aluhum ajron Tahu min mahramin apa apakah kamu yang ngaji ngaji itu minta-minta gaji, minta duit sehingga mereka banyak hutangnya tidak mau ngaji? Ada. Nah, ya. ya. apa katanya Allah tahu. Ya. Maka ikutilah orang-orang yang tidak minta duit kepada Anda tidak ikut ngetancing. Ini namanya dari duit tadi ya satu harus 50 juta 60 juta nanti pesawatnya sendiri nanti sound sistemnya sendiri ini jangan itu namanya orang yang jual agamanya dengan duit musibah pada zaman sekarang ya Allah mengatakan antas aluhum ajar baik nabi apakah kamu tarik duit orang itu ketika kamu maju dari haji sehingga banyak utangnya mereka tidak mau maju Selanjutnya Bagaimana sikap kita kepada orang yang suka membubarkan pengajian Orang yang ngaku muslim tapi mengolok-olok sunnah Orang membubarkan dua macam ada kalian tidak tahu ikut-ikutan Ya kita namanya orang ikut-ikutan Ya kita harus maklumi orang ikut-ikutan dan bisa bahkan pengajian itu bukan orang alim dia. Ambil itu orang-orang tertentu praktek yang tidak soleh yang lain suruh berbuka. Kita harus bersabar. Jangan kekerasan lalu-lalu dibantai dengan kekerasan. Kita pernah pikir kita harus bersabar. Nah, ngaji terus, ngaji terus. Dulu saya ngaji di mana itu di rumah dilempari masjid pecah. Jangan ajak ibu. Dia terdiri nyonya di rokok Yang ngaji ikut ngaji Alhamdulillah terus Ketika kita dipanggil ya kita sidang Kesalahan saya mana pak tolong pak Orang yang bukan maksud Kalau kami berdakwah salah Kami minta dibetulkan Gue ini meresahkan Saya bilang pak siapa yang resah Bujang masa gak resah kok jadi kita jangan menjadi kalau ada orang berontak kita sabar dulu, jangan bilang berontak. di atas hasanah tutup yaitu kejahatan dengan keba kebaikan nasihat. Sama-sama muslim pun. Ya. ya, kita nasihati, kita doakan Ya Allah berilah petunjuk saudaraku ini Semoga tidak berontak sama saya Teruskan doanya Ya Allah berapa dia ini saudara saya Allah ampuni dosanya karena dia belum tahu. Jangan kekerasan dilawan kekerasan tidak menyelesaikan perkara. Faat bisayyatul hasan tutup kejelekan itu dengan kebaikan. Innal hasana yudhi nasayya. Sesungguhnya kebaikan itu akan menutup kejahatan. Allah mengatakan wa idza khatabahul jahiluna orang lain masuk surga dalam surat Al-Furqan kalau kamu kalau orang masuk jadi di dunia Allah, olok ya bukan membalas Allah. orang ya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam enak orang sunnah itu dia catat ya mereka tahu itu orang tidak punya ilmu kalau punya ilmu nggak mungkin berberontak sama saya ini kita cari udah mungkin ini seruan orang ya jadi tidak semuanya tindakan kasar harus kita kasar. Kita lihat dulu sebabnya. Ya. Orang mati bunuh diri apakah merupakan takdir? Iya, tapi kita dilarang bunuh diri. Orang itu kencing makan takdir apa enggak? Takdir, tapi kita yang kencing. Ya. Betul takdir, tapi kita dilarang bunuh diri. Orang sakit takdir apa tidak? Takdir, tapi kita disuruh bunuh Jangan nanti beralasan ini takut sama curut ada takdir. Ada sahabat yang datang orang datang pada sahabat Umar baik sahabat Umar. Saya mencuri ini takdir, ya nanti saya potong tangan juga takdir. kadang kalau orang itu beralasan dengan takdir kalau masih tak Kenapa belum sholat? Aku belum dipanggil oleh Allah. Nanti kalau sudah saya takdirnya sholat, sholat kalau sudah diperintah ini, enggak. Orang yang beralasan malas ibadah dengan takdir itu orang Jabriyah. Orang Qadariyah juga. Wallah. Mohon ditunjukkan dalil yang bunuh diri masuk neraka. Baca dalam hadis Rasulullah SAW. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Siapa yang bunuh ramuan berarti diri yang dibunuh sendiri. Kalau orang kafir jelek masuk neraka dengan sengaja maka dia akan masuk neraka selama ini namanya wa'id ancaman agar orang itu tidak gampang untuk membunuh dirinya atau membunuh diri. Tapi kalau ada orang Mesir bunuh diri kita sholati mungkin dia karena pandiknya tidak bisa mencatat masalah mau dibunuh oleh orang daripada dibunuh orang dulu dibunuh dirinya daripada nanti disiksa di yaitu di apa itu di orang dicabuti kukunya yang lain sehingga dia punya pikiran lebih baik saya perlu diraja dan Allah yang maha tahu ya jadi orang muslim bunuh diri tetap kita sholatin namun dia berdosa cuma di neraka atau tidak ancamannya di neraka tapi kita tidak tahu tidak boleh memfonis orang Islam kalau bunuh diri masuk neraka selamanya karena kita tidak tahu mungkin dia bunuh diri atas sebab yang diambil Allah berikutnya ada petua-petua besar justru muncul dari karangan-karangan orang-orang berilmu. Nah, makanya tadi kan sudah saya jelaskan kan. Nah, benar di akhir zaman akan muncul para dai. Itu kan kita lihat. Bagaimana hukumnya orang meninggal tidak diazankan? Lah azan itu kan manggil untuk sholat. Nah mati hayya ala sholat ya, tetap nggak bisa sholat dia. Oh yang itu saja diazani. Azan itu adalah manggil sholat. Iklan pun waktu sholat. Hayya ala sholat ya, tetap nggak bisa sholat. dikomati, ikut komati sholat ya tetap mati dia. Orang haji dikomati. Inilah salah kaprah. Ya, wallah. Baik, ini tinggal satu pertanyaan ini sudah jam lima kurang sepuluh kurang sembilan. Bagaimana cara kita memberitahukan atau mengingatkan seorang tentang puasa dan sholat, sedangkan alasan mereka adalah kita bekerja meskipun tidak puasa kerja itu juga ibadah jadi kerja kerja ibadah. Saya ini tidak puasa karena kerja-kerja dari ibadah ini sering juga ditanyakan. <coughs> Allah Ta'ala tidak menjadikan kerja itu hanya ibadah Sholat ibadah Rasulullah SAW juga kerja juga sholat Rasulullah SAW juga berpuasa juga pernah pada waktu puasa kalau kita mencari surga yaitu dengan mencari rezeki yang halal untuk beribadah bagus. Ya. Jadi mencari rezeki yang halal bagian daripada ibadah, tapi ibadah itu bukan yang kerja. Ya. Ibadah itu maknanya melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala Meninggalkan larangan itu ibadah Orang mencari rezeki diperintahkan oleh Allah Ta'ala Untuk menafkahi istrinya Sholat diperintahkan oleh Allah Ta'ala Jadi ibadah itu bukan hanya kerja Ibadah itu adalah Al-Qudu Nundukkan diri ya. Al-Qudu menunjukkan diri ya Dan juga melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala Meninggalkan arahnya itu namanya ibadah Ibadah Rasulullah wa Nabi Muhammadin Bagaimana ciri-cirinya da'i yang mengajak Karena katanya sudah Ya pakainya seperti tahun muslim Tali. Cuma yang tahu hanya orang punya ilmu. Kalau orang awam tidak tahu seperti sepeda motor itu rusak mesinnya yang tahu ya bengkel sepeda motor. Orang awam tidak tahu walaupun doanya akan sama sepeda, tapi mesinnya rusak yang tahu adalah tukang servis. Nah, yang tahu ini ulama sunnah.